hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa ala amma ba'd Para masyayikh al-fudala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mereka adalah khiyarul khalaf Ikhtiar salah orang-orang yang paling bagus menggantikan para pendahulu para pendahulunya para hadirin hadirat sekalian para wali santri segenap undangan Alhamdulillah pada malam hari ini saya menyaksikan satu haflah takrimiyah haflah tasyakur yang diselenggarakan oleh Madrasah Al-Hikam As-Salafiyah merupakan yang demikian khidmat di mana di sini banyak sekali hal-hal yang bisa saya perhatikan nilai-nilai kepesantrenan yang masih tetap terjaga sampai saat ini dan mudah-mudahan nilai-nilai ini tidak akan luntur karena pergantian zaman karena ini adalah merupakan nilai-nilai asli dari pesantren pesantren salafi salah satu di antara hal yang saya perhatikan itu adalah ketegasan di dalam mem, mem, menegakkan kebenaran ini adalah merupakan hal yang inher yang merupakan salah satu ciri khas daripada pondok pesantren salafi yang dijiwai oleh para kiai-kiainya apa yang tadi kita dengarkan dari Bapak Kiai Zamzami itu adalah merupakan bentuk ketegasan dari profil seorang kiai dan ini kita lihat adalah merupakan kelanjutan dari para ulama-ulama masa di mana para ulama tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani untuk memberikan teguran berani untuk memberikan peringatan memberikan nasihat kepada para penguasa pada masanya masing-masing Harun Ar-Rashid diberikan nasihat oleh Malik Ibn Anas Berarti juga para ulama-ulama yang datang setelahnya Itu mereka memberikan nasihat-nasihat kepada para penguasa-penguasa pada saat itu Karena memang tidak mempunyai kepentingan apa-apa Kecuali ingin agar supaya kebenaran itu tetap berlangsung pada kehidupan masyarakat pada saat itu <clears throat> Begitu juga kita lihat kelembutan hati dari Bapak Azka Hamam itu merupakan ciri khas daripada kiai-kiai di pesantren yang demikian mempunyai hati yang murabi, seorang murabi yang mengasuh, mengasah, mengasihi kepada para santri-santrinya dan kelihatan tidak begitu galak tapi juga tegas dan penuh dengan kebijakan saya baru tahu sekarang ada namanya rukhsah tabah. Ada rukhsah mu'allaqah, ada rukhsah yuqadir imkan. <laughs> Saya baru tahu ada rukhsah-rukhsah semacam itu adalah merupakan pengejawantahan dari nilai keikhlasan yang ada di dalam pondok pesantren. Ini juga yang harus dilestarikan sampai kapanpun juga betapa pondok pesantren mempunyai keinginan agar supaya ketidakmampuan santri jangan sampai menghalangi mereka untuk terus belajar ilmu pengetahuan agama Islam walau pekotrin imkan apalagi kalau seandainya anaknya itu tidak tidak bisa membayar sama sekali maka kiai dengan penuh ya dengan kebesaran hatinya mau menerima seperti seorang santri dan banyak sekali santri pesantren yang model seperti itu banyak-banyak juga santri-santri yang model seperti itu itu juga nilai-nilai yang perlu kita pertahankan bersama ah, para hadirin hadirin sekalian selanjutnya nilai-nilai abadi yang harus dipertahankan oleh pesantren itu adalah hubungan spesial hubungan rohani hubungan nafsi antara seorang kiai dengan para santri-santrinya. Ini yang tidak kita jumpai pada institusi-institusi pendidikan yang umum. Ini betapa para santri walaupun sudah puluhan tahun sudah meninggalkan santren ini, tapi mereka masih tetap menginginkan bisa bertemu dengan Pak Sang Kiai bertemu dengan pengasuh-pengasuh masa lalunya. Ini hubungan ini merupakan hubungan yang sangat bagus sekali. Betapa banyak sekali institusi pendidikan tinggi menginginkan seperti ini hubungan yang terus-menerus antara alma mater dengan para alumni-alumni ini. Dan kita tahu kalau antara kiai kalau santri itu bukan sekedar transfer knowledge transfer ilmu pengetahuan anak santri sulisnya perangkat matur pakaiannya jadi santrinya beli kuat kalau tidak ingin lola baru wis perangkat je matur karo kiai pak kiai kula namun perangkat ya kula lu pengen tahu pak kiai dari kiai kongkon kaken jodohe bareng wis loro jodohe wis jaluk paling pak kiai pak kiai mau ingkang ngawinaken kula jaluk paling dikawinaken balik, duwe anak jaluk balik jaluk aran sinten pak kiai subhanallah ini adalah merupakan salah satu hubungan yang sangat mesra sekali antara seorang kiai dengan murid-muridnya dan itu kalau kita lihat kita sedaya lamun ningali tentang para sahabat ikan jin Nabi pripun oleh para sahabat ikan jin Nabi deku merindukan sosok seorang Nabi sehingga karena kecintaannya kepada kanjeng Nabi orang-orang yang datang setelahnya itu ingin hanya ingin bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi dan ingin mendengarkan langsung dari para sahabat Nabi bagaimana si kanjeng Nabi itu, bagaimana perilakunya, bagaimana wiridnya, bagaimana sholatnya, bagaimana sifatnya itu adalah merupakan hal yang yang patut kita renungkan bersama bahwa di dalam pondok pesantren walaupun terlihat sederhana tapi di dalamnya penuh dengan nilai-nilai yang sangat mulia yang patut kita renungkan bersama. Para hadir-hadir sekalian, selanjutnya nilai-nilai yang harus kita pertahankan bersama itu adalah nilai kesederhanaan. Dan kita tahu bahwa di pondok pesantren dimanapun juga, pondok pesantren salafi khususnya, ini nilai kesederhanaan itu merupakan satu hal yang mutlak harus dipegangi harus menjadi darah daging daripada santri-santri itu dengan kesederhanaan inilah maka seorang santri kalau seandainya sudah takhorruj sudah tamat dari pondok pesantrennya dia taruh di mana saja bisa makan dengan lauk apa saja bisa dia bisa pula untuk menjadi pejabat bisa, menjadi orang biasa bisa, menjadi pedagang bisa dan dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kesederhanaan di dalam pondok pesantren itu adalah merupakan sesuatu nilai yang harus dihias menghiasi setiap santri-santri yang ada di dalam pondok pesantren. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa ikhshaw shinu fa innal hayata la tadu ikhshaw shinu fa innal hayata la tadu pernah pada satu saat sahabat Umar bin Khattab itu berjalan tidak pakai sandal padahal beliau itu adalah khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin yang bisa memakai apapun tapi kata sahabat Umar bin Khattab hendaklah kamu itu berkasar-kasaran sedikit pada satu saat karena kehidupan itu selamanya tidak akan abadi mungkin pada satu saat ada kalanya di atas ada kalanya di bawah kalau seandainya seorang sastri santri sudah bisa biasa mangannya mangan intip ya intipnya ditaruh apa mereka taruh rumba baik ditaruh karbon baik Makan biasa Suruh makan di restoran biasa ini adalah merupakan jiwa yang fleksibel. Jiwa yang fleksibel itu ditaruh di mana saja bisa. Pulang ke kampungnya masing-masing menjadi imam di masjid, di langgar, nggak ada yang gaji, diterima. Ditaruh di satu pe, satu tempat transpirasi biasa saja. Ini adalah merupakan satu nilai di dalam kepesantren yang perlu kita pertahankan sampai kapanpun juga. Para hadir-hadir sekalian selanjutnya ciri khas daripada pesantren itu adalah tafakuh fiddin adalah memperdalami, memahami dalam bidang agama Islam karena tujuannya pesantren salafi terutama itu adalah membimbing, menciptakan kader-kader yang bisa melanjutkan para ulama-ulama pendahulu. Para ulama pendahulu melanjutkan mewarisi daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab dari kanjeng Nabi, al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinar wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu fa akhadha bi ahadin wafir bahwa para nabi-nabi itu adalah orang-orang para ulama itu adalah orang-orang yang mewarisi para nabi dan para nabi tidak mewariskan harta benda apapun tidak ada keinginan apa-apa dari nabi untuk menjadi pejabat menjadi orang yang hebat menjadi orang yang terkemuka di masyarakatnya tidak hanya untuk rahmatan lil alamin maka oleh karena itu para ulama itu juga demikian yang mewarisi para nabi itu adalah para ulama dan oleh karena itulah maka pesantren mendidik santri-santrinya untuk bertafakuh fitin mengerti tentang ajaran agama Islam dan kemudian waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun setelahnya anak-anak santri sudah takharruj dari pesantren Hikam Salafiyah masih ada tugas yang lebih berat lagi tugas itu adalah waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun artinya memberikan pencerahan kepada masyarakat masyarakatnya masyarakat yang masih bodoh bagaimana agar supaya mereka itu menjadi pintar masyarakat yang tadinya itu masih sesat bagaimana mereka itu diarahkan menuju jalan yang benar itu mustaqim katakan Imam tadi begitu juga manakala anak ah, orang masyarakatnya itu masyarakat yang masih belum mengerti tentang ajaran agama Islam hendaklah diberikan ajaran-ajaran Islam yang bagus ini adalah merupakan tugas daripada mutafarrijin dari pesantren-pesantren terutama al hikam Al-Salawiyah ini dan sudah tentu mutafarrijin zaman sekarang berbeda dengan mutafarrijin pada masalah karena zamannya sudah berbeda pada mutafarrijin pada masa lalu tantangannya tidak seberat pada masa sekarang ini. Maka oleh karena itu mutafarrijin pada masa sekarang ini harus bisa melihat gelagat zaman. Harus bisa melihat denyut jantung zamannya masing-masing. Semuanya itu adalah merupakan tantangan, semuanya itu adalah merupakan perjuangan. Semuanya itu merupakan jihadnya para santri pada masa sekarang ini pada pada, pada masa lalu jihadnya para ulama, para santri itu adalah dalam rangka untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, melawan penjajahan, penjajah yang kafir, melawan penjajah yang menindas, yang zalim dan lain sebagainya dengan darah dan air mata. Sekarang kita sudah merdeka, apa yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya ini adalah merupakan tantangan. Tantangan globalisasi sekarang itu sudah demikian masif. Tantangan yang berupa materialisme. Orang sekarang berbondong-bondong untuk mencari materi, materi, materi. Begitu juga tantangan <clears throat> yang berupa ya tantangan yang berupa ya yang dari apa namanya itu dari uh, globalis globalis yaitu ber, yaitu berupa egoisme yaitu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri begitu juga tentang materialisme begitu juga tentang anania begitu juga <clears throat> ya adanya kekuatan global yang ingin melemahkan kekuatan Islam di mana pun saja ada perang. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah bahwa kaum muslimin harus tetap berada pada posisinya sebagai orang-orang yang terus menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan keadilan, yang menyuarakan tentang keikhlasan, menyuarakan tentang nilai-nilai yang abadi itulah yang harus dipertahankan semuanya. Dan karena pada masa sekarang ini masa globalisasi ini masalah ilmu pengetahuan, maka hendaknya juga orang-orang santri ya mutaharrijin dari pesantren itu juga bagaimana bisa mengemas ilmu pengetahuan itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Ngajarnya Al-Qur'an tapi dikemas dengan baik. Bang Lukman dari Bapak Kami ini sudah bisa mengemas bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran dengan metode-metode yang yang baru yang bisa diperoleh dengan secara cepat mestinya juga dari pesantren ini juga bisa mengemas metode-metode yang lain bagaimana bisa mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermacam-macam itu dengan metode yang lebih cepat lagi bagaimana mengajarkan ilmu nahu secara lebih cepat lagi bagaimana mengajarkan ilmu mantek secara lebih cepat lagi bagaimana mengajarkan ilmu fikih secara lebih cepat lagi ini adalah zamannya zaman yang fast food makanan cepat saji ber, apa, eh, seorang bisa melakukan satu terobosan-terobosan ilmiah yang cepat belajar bahasa Inggris cepat bahasa bahasa Inggris belajar bahasa Arab cepat semuanya serba cepat karena apa? Karena semua yang ada di dunia sekarang ini semuanya serba cepat. Mereka yang alam-alam mereka akan terlindas oleh zamannya sendiri. Ini adalah merupakan tantangan-tantangan santri pada masa sekarang. Pada masa sekarang berbeda tantangannya. Jadi oleh karena itulah maka kita berbangga sekali bahwa di pesantren Hikam Salafi yaitu mudir sanawiyahnya saja sudah doktor ya begitu juga mudir mahat ahlinya doktor juga ini baru ada pesantren di mana mudir-mudirnya itu terdiri dari dokter-dokter yang kita banggakan bersama ya para hadirin hadirat sekalian sudah tentu tentang ilmu pengetahuan ini adalah merupakan hal yang mutlak harus dipelajari dengan betul-betul oleh para santri-santri karena hanya dengan ilmu pengetahuan sajalah santri itu akan bisa eksistensi di tengah masyarakat tanpa ada ilmu pengetahuan maka masyarakat juga tidak akan mengenal pendidikan pesantren sebagai lembaga ilmu pengetahuan Makanya kalau kita lihat misalnya di di depan ini yang kita iqra Bismillahirrahmanirrahim rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama fil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada kancing nabinya itu adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di sini ada iqra bacalah. Yang kemudian al-qalam, allama mengajarkan kepada orang yang belum tahu tentang ilmu pengetahuan. Allama bil qalam adalah alat untuk menulis ilmu pengetahuan. Artinya apa? Orang-orang muslim, orang-orang Arab zaman jahiliyah manakala mereka itu tidak ingin terpuruk seterusnya agar supaya mereka itu bisa muncul ke permukaan dan bisa menyusul para umat-umat terdahulu orang Yunani, orang Romawi, orang Parsi maka salah satu jalan yang terbaik itu adalah melalui ilmu pengetahuan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tapi ilmu pengetahuan yang berdasarkan bismi rabbik ilmu pengetahuan yang selalu berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara mereka yang mendidik mereka itu harus terus menerus jangan sampai seperti orang-orang yang dari barat mereka belajar ilmu pengetahuan hanya untuk ilmu pengetahuan saja bukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala padahal ilmu pengetahuan yang mereka itu dapatkan itu adalah merupakan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu mereka itu telah menemukan satu temuan-temuannya mereka harus mengucapkan Allahu Akbar tapi karena mereka pada saat mereka duduk di SD, di SMP dan lain sebagainya tidak didasarkan atas dasar Rabbani maka mereka ilmu pengetahuan hanya untuk ilmu pengetahuan setelahnya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan tergantung kemana ilmu pengetahuan itu akan diarahkan manakala yang mengarahkan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ilmu pengetahuan hanya untuk kepentingan mereka sendiri saja untuk menghancurkan musuh-musuhnya bukan untuk rahmatan lil alamin ini adalah berbeda dengan ilmu pengetahuan di dalam Islam adalah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Masyaallah rahimakumullah saya mungkin tidak akan banyak berbicara karena saya harus cepat menuju ke Jakarta tapi saya tertarik kepada kembali kepada Bapak Kiai Zamzami tadi bahwa saya tertarik bahwa ternyata perjuangan kiai-kiai di Babakan perjuangan santri-santri dari Bapak ini dalam rangka menghadapi agresi Belanda ternyata itu masih belum banyak dipublikasikan ini adalah merupakan tantangan bagi santri tantangan bagi pesantren baik itu pesantren babakan ataupun pesantren-pesantren mana selama sebuah sejarah walaupun hebat, manakala tidak ditulis oleh para pelaku sejarah ataupun para anak cucunya ataupun para alumni-alumninya maka masyarakat juga tidak akan tahu tapi kenapa kita tahu di Indonesia itu tentang bagaimana pergerakan Ibu Ajeng Kartini padahal Ibu Ajeng Kartini itu adalah seorang perempuan yang hanya duduk manis di kabupaten di sana di Jepara hanya karena surat menyuratnya dengan api danon yang ada di Belanda sana dan isinya luar biasa bagaimana menginginkan agar supaya apa namanya kaum wanita itu menjadi menjadi kaum wanita yang bagus nah ini surat menyurat inilah yang akhirnya diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai satu gerakan kaum perempuan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Gedang Kota bandingkan dengan ulama yang berperang menghadapi dengan jiwa dengan raganya dengan tetesan darah dan air mata ini ternyata karena tidak ditulis maka masyarakat juga tidak akan tahu oleh karena itu saya pernah membaca tentang uh, buku yang ditulis oleh Saifuddin Zuhri ya bapaknya Lukman Hakim Menteri Agama itu yaitu tuturnya guru guru orang pesantren beliau menil menulis tentang guru guru pesantren itu adalah untuk membuktikan bahwa pesantren itu juga mempunyai andil yang sangat besar dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia pesantren mempunyai andil yang demikian besar saya tahu di kajian itu ada tamatan dari kajian dan terus melanjutkan uh, pendidikan doktoralnya di, di Australia dan ternyata alumni dari kajian ini akhirnya bisa menulis tentang kajian dengan secara utuh sesuai dengan apa namanya kajian-kajian ilmiah yang beliau itu kumpulkan akhirnya ternyata setelah tersajikan dengan secara ilmiah dengan tulisan-tulisan ilmiah maka masyarakat dunia akhirnya tahu bagaimana sejarah ya sejarah kajian dan bagaimana perjuangan ya Kiai di kajian itu padam. Oleh karena itu saya harapkan Bang Zabzami ya bagaimana bisa mengumpulkan para cendekiawan para lulusan dari al hikam As-Salafiyah bekerja sama dengan mana dengan mana bagaimana bisa menciptakan menuliskan satu buku tentang sejarah perjuangan kiai-kiai babakan Ciwaringin dalam rangka me, apa, mengha, meng, menghadapi agresi agresi agresi Belanda pada masa masa yang lalu. Bagaimana daul ulama ya pi babakan pi tahrir Indonesia, pelistiklal Indonesia. Ini adalah merupakan hal yang patut kita renungkan bersama ya. Sehingga dengan demikian Ya kalau perlu juga semua kiai-kiai yang ada di Babakan itu ada profilnya masing-masing sehingga santri-santri anak cucu bisa tahu siapa itu Kiai Amin Sepuh, ya siapa itu Kiai Amin setelahnya, siapa itu Kiai Falcon, siapa siapa yang dahulu. Ini adalah merupakan tugas dari kita sekalian agar supaya apa yang terpendam, sejarah yang terpendam di pesantren Al-Hikam As-Salafiyah itu bisa dibaca oleh siapapun juga di Cirebon ini memang luar biasa merupakan ada hal yang merupakan the big street artinya rahasia yang terpendam yang masih belum disuarakan di dunia internasional saya pernah berkata berbincang-bincang agar supaya di Cirebon itu mempunyai ensiklopedia kecerbonan di antaranya tentang keagamaan. Lah disitulah semua yang berkaitan dengan pergerakan Islam di Cirebon itu bisa ditulis oleh para sarjana-sarjana dengan demikian itu bisa mewariskan satu informasi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat yang ada setelahnya itu para hadirin-hadirin sekalian hal yang perlu saya ungkapkan banyak sebenarnya tapi karena waktu sudah begitu malam juga maka oleh karena itu sebagai kalimat akhir ada beberapa pointers yang ingin saya sampaikan pertama pertama tinggi punika para kiai-kiai sudah tentu mempunyai beban yang demikian besar untuk terus melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulunya itu dan ini adalah merupakan amanah amanah diniyah amanah istimaiyah ya amanah risalah islamiyah ini adalah merupakan satu beban yang amat berat oleh karena itu saya harapkan masyarakat manakala ingin agar supaya nilai-nilai keislaman bisa terus berada maka hendaklah bisa mendukung pesantren terutama pesantren Al-Haikam As-Salafiyah dan pesantren-pesantren yang lain karena hanya dari pesantren sajalah ulama-ulama pewaris Nabi itu akan muncul kita tidak bisa melihat bagaimana yang dari dari pendidikan-pendidikan yang umum itu rasanya agak jauh untuk bisa me, apa, menciptakan ataupun bisa mengeluarkan para ulama-ulama para warasatul anbiya yang merupakan uh, apa namanya satu paket antara ilmu dengan amal, antara ilmu dengan akhlak al-karimah, ada ilmu dengan ketegasan. Ini adalah yang kedua. Saya harapkan juga bagi para khatib para mutakharrijin itu bisa melanjutkan jenjang pada jenjang yang lebih lebih atasnya lagi bisa di perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri ilmu yang kalian kalian dapatkan sekarang ini sebenarnya adalah merupakan madakhab merupakan materi yang dasar yang perlu dikembangkan lebih lanjut yang tadinya belajar ilmu lahu dan sorong lihat banyak sekali ilmu yang masih belum dikuasai ilmu tafsir dengan berbagai macam ittijahan tafsir dengan mana ilmu mufassirin itu perlu diketahui begitu juga al-fiqh wa madhahib al-arba'ah al-fiqhul manhaji masih perlu diperdalami lagi begitu juga ilmu balaghah ilmu balaghah al-qur'aniyah itu perlu diperdalami lagi karena masyarakat dunia itu sekarang ingin menjadi masyarakat yang global kita harus bisa berbeda berbicara pada tingkat regional, berbicara pada tingkat internasional. yang baru-baru ini saya datang ke Al-Azhar, saya memberikan satu makalah ilmiah di hadapan para para mutakharrijin dari Indonesia di Azhar. Saya memberikan satu kertas kerja yang berupa Daurul Ulama Al-Indonesiyin fi tafsiril Quran Al-Karim wa tarjamati ma'ani. Saya kemukakan di hadapan para ulama Al-Azhar pada saat itu. Dan saya katakan bahwa Al-Azhar mempunyai peranan yang demikian besar di dalam mencetak para ulama yang mutawasitin, yang moder, yang moderat, yang mutasamih dan bisa memberikan memberi, memberikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat Indonesia. Saya harapkan juga seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengembangkan Islam bukan hanya untuk orang Bapakan saja Islam bukan hanya untuk masyarakat Jawa Barat Cirebon saja Islam un untuk masyarakat Jawa Barat tapi Islam untuk Indonesia rahmatan lil alamin juga bisa disuarakan pada tingkat-tingkat dunia ah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa santren menghadapi satu tantangan yang demikian berat pada masa yang akan datang di mana-mana muncul perguruan-perguruan tinggi yang berkelas. Nah sudah tentu santri juga harus mengevaluasi terus menerus bagaimana agar supaya ada peningkatan dari berbagai macam tingkatannya. Apakah dari segi fisiknya? Saya kira yang fisik itu mungkin yang kedua kali. Yang lebih lagi adalah bagaimana agar supaya anak-anak santri itu bisa membaca kitab kuning dengan baik bisa membaca Al-Qur'annya juga dengan baik dan bisa berkiprah kepada masyarakat dengan baik disuruh khotbah Jumat bisa disuruh ngaji bisa disuruh marhabanan bisa disuruh tahlilan bisa disuruh apa saja bisa dan ini adalah merupakan hal yang terbaik yang dipersembahkan oleh pesantren kepada masyarakat saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيها مولك عبد مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي سلطانك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا اللهم انا نسالك خشيتك بالغيب والشهاده ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العاش بعد الموت والشوق للقائد في غير الضر ولا فتنة مضلة اللهم زيدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على جنات الخلد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الشاكرين واحشرنا مع زمرة أوليائك المقربين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada penutup acara yang tadi telah ditutup oleh Al Mukarram, maka berakhir pula rangkaian kegiatan mata acara pada kesempatan malam hari ini. Kami atas nama pembawa acara dan mewakili segenap rekanan kepanitiaan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan acara ini. Akhirnya kami undur diri. Al-afwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.